والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب nama الله yang kita bahas insyaallah al قال رحمه الله المتكبر اسم الفاعل من تكبر تكبر يتكبر فهو متكبر jadi fi'il takabbara takabur sombong fa'ilnya mutakabbir disebutkan ini minal kibriya wal azamah dari al kibriya wal azamah dan ini termasuk diantara sifat-sifat izzah wal azamah lahu subhanahu diambil dari kata kabara, kabura. Kalau dalam bahasa Madah kabara. Cuma satu yang disebutkan yang penting penting itu diingat huruf tak pada kata al-mutakabbir huruf tak itu bukan itu adalah huruf yang bermakna tahassus wa tafarrud. Tahassus wa tafarrud. Bukan tak takalluf. Tak takalluf itu misalnya dia <clears throat> ya, diartikan seperti ini ya. Ini dia merasa besar tapi padahal tidak besar. Merasa dermawan padahal tidak. Misalnya kalimat ya ta'azzam, muta'azzim. Padahal tidak, bukan orang yang besar. Ini tak dengan makna takalluf atau ta'atuf. Kalau itu disebabkan kepada Allah seperti nama Al-Mutakabbir itu taknya itu adalah tak tahassus, tafarrud. Artinya pengkhususan bahwa sifat kibir itu khusus milik Allah satu-satunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Kibriya Uridai wal azamatu izari faman naza'ani ahadan minhuma qadhaftuhu finnar nah, al-kibriya itu adalah ridaku mantelku kata Allah wal azamah sarungku izarku siapa yang mencabut melepaskan aku dari salah satu dari keduanya aku lemparkan dia ke dalam neraka Nah, oleh Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi beliau mengartikan pula taknya di situ dengan wazan atau, atau wazan al-mutafa'il secara umum itu artinya yang mengupayakan menampakkan sesuatu dan dengan cara berlebihan orang yang seorang yang berusaha menampakkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Kalau benar apa yang dia tampakkan itu jadi pujian. Kalau benar apa yang dia tampakkan itu itu jadi pujian. Kalau tidak itu jadi celaan. Nah, semakna seperti ini juga pernyataan Imam Al-Ghazali dalam al maksudnya Sekarang terkait dengan nama Allah Al-Mutakabbir ada beberapa pengertian disebutkan oleh para ulama. Kadang dia bisa bermakna sama dengan makna al-muta'ali ini muta'ali seperti yang lalu di sisi salah satu sisi maknanya yakni Allah muta'ali an sifatil khalq terlalu tinggi eh, bersih dari sifat-sifat makhluk maksudnya muta'ali an sifatil makhluk ini Allah maha mulia maha bersih maha suci dari sifat-sifat makhluk itu satu makna al mutakabbir yang lain menyebutkan seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Qatada Qatada bin Di'amah Sadusi Mufassir Imam Rawi al-Hadis Wa ghairuhu dan yang lain Selain beliau menyebutkan at Mutakabbir artinya Alladhi takabbara anistu Sama maknanya Hampir arti mirip. Tapi kalau ini takabbara alladhi takabbara anisu. Sombong untuk berbuat jelek. Paham ya bisa dipahami mananya. Gengsi untuk berbuat salah. Hmm. Gengsi untuk berbuat salah. Takabbara anisu. Ada juga yang mengatakan takabbara an zulmil abd. Sama. Artinya gengsi untuk menzalimi hambanya. Artinya punya punya harga diri. Artinya ada orang yang artinya dalam sisi ini kita ngartikannya seperti itu ya. Punya ke apa namanya keagungan kemuliaan terlalu mulia untuk menzalimi hambanya. Nah, nah <clears throat> itu satu Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu kitab beliau asy al-Anil. Syifa al anil Ini tentang takdir, tentang qada dan qadar. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik ya menghimpun pula nama-nama yang terkait dengan sifat ini dengan al-mulkiyah seperti al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-hakam wal-adl ini sifat-sifat yang ditunjukkan yang kalau boleh kita katakan min lawazim ismuhu ta'ala al-malik kan dalalah itu ada dalalah tiga dalalah kan dalalah mutawiqah dalalah tadammun dan dalalah iltizam nah ini dalalah iltizam dari nama Allah al-malik kandung di dalamnya mengharuskan pula adanya sifat nah, al-aziz punya izzah punya sifat jabbar ini jabbar di sini Allah menindas menekan, memaksa, menundukkan hamba-hambanya yang pembangkang. Wal al mutakabbir wal hakam al adl al hakam mana ini sebagian orang masukkan al adl ini nama Padahal kalau dirunut lagi sudah tercakup dalam makna nama Allah al hakam Baik. Nah, juga annal mutakabbir ismun min asma'il ta'zim, termasuk nama-nama Allah yang menunjukkan makna ta'zim. Terkait tadi dengan nama Allah Al-Azim. Nah, Baik. Nah, ini diantara nama Allah tersebut. Nah, Syekh di sini menyebutkan dalam tafsir tadi Al-mutakabbir yakni mutakabbir anisu, yang sama tadi kan? Anisu wan naqs wal uyub. Terlalu besar Allah itu dari hal-hal yang jelek. Dari kekurangan, dari aib, berbagai aib. Kenapa? Li'azamatihi wa kibriyaihi. Karena kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauh dari hal-hal yang buruk, jauh dari hal-hal yang sifatnya lemah, kekurangan, cacat, aib. Sehingga yang tadi secara ringkas saya sebutkan tadi bahwa di antara makna ini al-mutakabbir yakni enam muta'ali an sifatil khalq maha suci dari sifat-sifat makhluk Nah. makna mana ini, ini Allah dikatakan al-mutakabbir anis su, anil uyub, anil naqais, anil zulm. Ini mutadammin menyeratkan Subut al-kamal lahu subhanah. Menyiratkan tetapnya, sabitnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dalam nama-nama, sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Watakabur takabbur la yaliqu illa bihi subhanahu. Sifat takabbur merasa besar, merasa hebat tidak layak disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Satu-satunya. Makanya tadi dinamakan taknya itu apa? Tak takhasus. Tak tafarrud. Hanya Allah satu-satunya yang berhak memiliki sifat kibir. Lahu dhalik. Kalau Allah mau menyombongkan diri, semua ada pada Allah. Li'annahu wahdahu al-malik. Ya. Karena Allah satu-satunya al-malik. Wa masiwahu mamluk. Ya. Allah satu-satunya al-malik. Al-malik dalam artian apa? Raja. Al-malik dalam artian malik, pemilik. Ya. Allah malik, Allah Malik. Penguasa juga pemilik, raja. Berlaku sifat-sifat raja itu pada Allah dalam artian apa? Dia memperlakukan hukuman, perintah, larangan, pahala, memberikan ganjaran. Nah. Wa masiwahu mamluk. Sedangkan yang selain Allah adalah mamluk. Lantas nah, mau menyombongkan merasa hebat dari sisi mana kita manusia? Mau merasa hebat, merasa besar dari sisi mana kita manusia? Dengan sesama kita yang sama-sama kita sama-sama makhluk. Nah, dari segi ilmu, wa fauqa kulli ilmin alim. Dari segi ilmu, di atas orang yang berilmu ada lagi yang alim. Ada yang lebih tahu. Lihat bagaimana Nabi Musa berkata kepada Khidir sebagaimana diceritakan oleh Allah. Nah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda. Bolehkah saya ikut denganmu agar engkau mengajari aku apa yang diajarkan kepadamu, tunjuk ilmu yang diajarkan kepadamu. Nah, seperti disebutkan dalam riwayat. Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Ana ala ilmin alladzi 'allamahu Allah, 'allamani Allah." Saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya dan engkau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Nah, malaikat-malaikat pun juga demikian. Ketika Allah menyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i qalu nah, mereka nah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini para malaikat. Para malaikat. lihat ya, bahkan ya, bagaimana dengan beraninya Hud-Hud ketika diancam oleh Nabi Sulaiman alaihi salam watafaqadat watafaqad watafaqadat tayra Qala ma li alam la ara huda. Diancam. La adbahanna. Pasti aku akan menyembelihnya aulati ayatian ini atau nah dengan eh, alasan yang terang. Kemudian Hud-Hud dengan tenangnya mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Begitu juga dalam kisah yang dialami juga oleh Nabi Sulaiman dengan ayahandanya Nabi Daud alaihi wassalam. Nah, fafahamnaha Sulaiman. Diberikan oleh Allah pemahaman. Itu dari segi ilmu. Kelebihan yang lain juga. Dari segi harta. Dari segi kedudukan. Kekuatan. Nah, Makanya ketika dijadikan gambaran oleh para ulama, kalau mau menjadikan tolak ukur kekuasaan misalnya, siapa yang lebih hebat dari Firaun misalnya? Sampai seperti itu dia berani menyatakan dirinya Rob. Kekayaan. Siapa yang lebih merasa dirinya lebih hebat kekayaannya daripada Korun. Yang kunci-kunci gudangnya itu dibawa oleh orang-orang kuat. Gudang hartanya dibawa oleh orang-orang kuat. Kan main-main peninggalannya jadi harta karun. Setiap orang menemukan harta. Nah, jadi legenda ini memang demikian keadaannya. Nah, <clears throat> dari segi kekuatan, siapa yang merasa lebih hebat dari bangsa Ad? Tinggi-tinggi besar-besar. Nah. Lam yukhlaq mithluha fil bilad yang belum pernah diciptakan oleh Allah di negeri manapun. Ya, itu Mau dari segi mana kita menyombongkan diri, merasa besar, merasa hebat dari yang lain. Nah, maka disebutkan dari karena nah, takabur itu tidak ada yang layak memilikinya kecuali Allah satu-satunya. Liannahu wahdahul malik wa ma siwahu mamluk. Wa huwa wahdahu rabb wa ma siwahu marbub. Wa huwa wahdahu rabb wa ma siwahu marbub. Wa al khaliq wa ma siwahu makhluk wa huwa razzaq yang lainnya marzuq wa hudahu nah wa huwal wahdahul mutafarrid bi sifatil kamal dan hanya Allah <clears throat> satu-satunya menyandang sifat yang maha sempurna dari semua sisi hanya Allah satu-satunya yang menyandang sifat maha indah dari semua sisi tidak hanya nama-namanya yang maha indah Sifat-sifatnya pun juga mencerminkan keindahan. Perbuatan-perbuatannya pun juga merupakan asar dari namanya yang maha indah. Al-Jamil. Wahwal mutafarrid bil azamah. Allah satu-satunya menyandang sifat azamah, maha agung. Wal jalal, maha mulia Siapa yang merasa dirinya sempurna di kalangan manusia, merasa lebih cantik dari yang lainnya, lebih gagah dari yang lainnya, lebih ganteng dari yang lainnya. Entah, lebih cantik, lebih bagus pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, penampilannya. Ada lagi yang lebih maka zat yang suci dari semua kekurangan. Suci dari semua aib dan kelemahan. Pemilik kesempurnaan kemuliaan. Maka dialah satu-satunya yang berhak menyandang sifat takabur. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka tidak layak Ketika seorang manusia yang lemah, yang serba fakir, menyombongkan di diri. Menyombongkan diri. Baik itu terhadap sesamanya, lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia bersandar kepada Allah bergantung kepada Allah, menyerahkan harapannya, menggantungkan cita-citanya, hidup matinya kepada Allah, tapi dia tidak berbuat demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, angkuh gengsi untuk beribadah kepada Allah. An nah, ibadah kata Allah menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Tidak mau dia meminta kepada Allah. Gengsi untuk menundukkan diri enam kepada Allah meminta memohon. Entah itu memohon syafaat, entah itu memohon barakah tabarruk, entah itu istighatsah, entah itu mohon keselamatan yang lainnya ataupun nah dijauhkan dari mudarat kekuasaan ataupun yang lainnya bukan kepada Allah gengsi maka kata Allah saya dukhuluna jahannam adakhirin. dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina Nah, Dan Allah menyebutkan dalam beberapa tempat ancaman. Selain ayat ini tadi, Allah menyebutkan beberapa tempat ancaman-ancaman dan hukuman buat orang-orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, sehingga tidak perlu bergantung kepada Allah, tidak perlu berdoa kepada Allah, tidak perlu tunduk kepada kepada Allah. Qala ta'ala innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin tadi itu awalnya. Kemudian dalam ayat yang lain alaisa jahannam maswal lil mutakabbirin. Surat Az-Zumar ayat 60. Alaisa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Bukankah di dalam jahannam itu adalah tempat kembali orang-orang yang sombong? Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, "Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin." Hati-hati. Disebutkan kejelekan tempat yang paling jelek untuk orang-orang yang mutakabbir yaitu jahannam. Wa qala ta'ala walladzina kadzabu bi kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan merasa sombong terhadapnya angkuh gengsi untuk menerimanya, gengsi untuk tunduk kepada ayat-ayat tersebut, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dalam surah Al-A'raf. Nah, mereka itulah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya ayat 36 surat Al-A'raf. Nah, ayat 40-nya Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama' ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط Kadzalika wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menentang dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai unta masuk lubang jarum. Suatu hal yang mustahil. satu yang mustah, mustahil, akan mungkin berarti. Demikianlah kami membalas perbuatan orang-orang yang durjana. Nah, siapa pertama kali yang melakukan memiliki sifat ini? Iblis. Nah, ketika Allah menyebutkan aba wastakbar wa kana minal kafirin, ini iblis aba wastakbar. Dia menolak perintah Allah dan merasa sombong. Angkuh untuk tunduk kepada Allah dan menghormati Adam. Wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Kemudian yang contoh berikutnya orang-orang seperti Firaun yang menyombongkan diri terhadap al-haq, tidak mau menerimanya padahal sudah melihat, sudah tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya padahal hati mereka mengakui. Mereka menentangnya dengan kezaliman dan permusuhan. Masa tinggi terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah berfirman tentang mereka, "Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq." mereka dia menyombongkan diri dia dan pengikutnya tentara-tentaranya di muka bumi bil ghairil haq Bil ghairil haq ini bukan sifat yang punya mafhum mukhalafah artinya apa boleh orang itu sombong dengan alasan yang hak tidak ada alasan yang hak tidak ada alasan yang hak untuk bersifat sombong nah, ya ini bukan bukan bukan yang ini apa namanya bukan sifat yang memiliki mafhum mukhalafah. Maka dinamakan oleh mereka sifat kasyifah istilahnya. Sifat kasyifah yang tidak ada mafhumnya. Artinya kalau dengan alasan hak berarti boleh sombong, enggak. Misalnya apalagi Membunuh para anbiya, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq. Enggak ada alasan yang benar untuk membunuh membunuh nabi. Nah. Nah, itu juga tidak ada alasan yang hak untuk membunuh seorang nabi. Ini namanya sifat kasifa yang tidak ada mafhum mukhalafahnya. Nah, kemudian Allah sebutkan juga nah, per individu yang lain misalnya seperti tentang Al-Walid bin Mughirah. Nah, dalam surat Al-Muddatsir ya. Summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'far in hadza illa qaulul bashar. Nah, kemudian ayat-ayat yang lain tentang umat-umat sebelumnya. Nah. nah. Ini perkara hmm, al-kibir dari dari kekibiran, sombongan. Yang pangkalnya adalah al-ujub. Diterangkan oleh Syekh Al-Bukhari dalam muhadarahnya menukil dari beberapa pendapat beberapa imam pangkal dari kibir itu, takabburan istikbar adalah ujub. Mulai dari ujub muncul perasaan besar. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Melecehkan orang lain. Merasa dirinya mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Disebutkan dalam riwayat dari Ibn Abbas. Bahwa iblis punya, nah, punya sifat seperti itu awalnya dia menyembunyikan dalam hatinya, dia melihat diperintahkan oleh Allah bersama para malaikat langit dunia untuk memberantas, memerangi makhluk-makhluk yang buat berbuat kerusakan di muka bumi ketika itu. Nah, muncul dalam hatinya, jadi bukan dalam riwayat Ibn Abbas itu, merasa telah melakukan sesuatu yang besar, merasa punya jasa. Nah, ini telah melakukan sesuatu yang hebat, Nah, anggap itu sebagai kisah Israeliat yang nggak ada mungkin sanatnya sama apa. Tapi beliau, nah, kalau sampai kepada beliau sanat-sanatnya sahih, walaupun itu mungkin bukan sebagai tafsiran, tapi bukan suatu yang jauh. Nah, karena memang itu pangkal. Itu kenapa diterangkan oleh para ulama yang lain. Berangkat dari situ muncul sifat kibir, merasa besar sudah, merasa berhasil, merasa punya jasa, banyak menyumbang, banyak berkorban, merasa dirinya berhak. Nah, punya jasa entah terhadap dakwah, entah terhadap seseorang. Nah, ini penyakit ya. Nah, nah berangkat dari situ kemudian muncul kibir. Nah, dan sekecil apapun itu sesuatu yang berbahaya berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan, لا يدخل الجنة man كان في قلبه misqalu ذرة min kibr. Ya Rasulullah, inna الرجل لا يحب jay hasanah hasanan wa na'lahu hasanah. Bagaimana ya Rasulullah? Jika Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sebesar biji, zaro, biji sawi, kesombongan. Bagaimana dengan orang yang senang, suka dia bajunya bagus, sandalnya bagus. Rasulullah menjawab, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghantun nas. Kibir adalah menolak, menentang, mengingkari al-haq dan melecehkan manusia, merendahkan manusia. Nah, ini penyakit halus, kecil. Nah, pangkalnya apa? Saya merasa punya sesuatu yang orang lain tidak punya, punya firasat tajam, punya ketakwaan, punya ya yakni tawadu, merasa yang lain tidak punya, punya merasa punya hati yang bersih, punya qanaah orang lain tidak punya, punya keikhlasan orang lain tidak punya. punya amalan-amalan yang orang lain tidak punya. Coba dia merasa bangga dengan dia melakukan dosa yang orang lain tidak punya dosa. Seperti yang dia lakukan. Lebih mending seperti itu. Akhirnya apa? Supaya dia sadar bahwa dia mah makhluk betul-betul bana anak Adam. Betul-betul anak anak Adam. Nah. Maka mereka yang mengimani nama Allah Al-Mutakabbir tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan apapun yang dia miliki. Nah, ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-kibru itu salah satu pilar-pilar kekafiran bersama al-hasad, bersama al-ghadab, bersama asy-syahwat. Empat ini adalah pilar-pilar kekafiran. Hancurnya gunung-gunung itu lebih mudah. Lenyapnya gunung-gunung itu dari tempatnya lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang dibandingkan apa, lenyapnya empat perkara ini sulit empat perkara ini untuk hilang dari hati. Illa Nah, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Semakin orang itu ada dia ketika ada di dalam dirinya empat perkara ini, semakin dia beribadah, empat perkara ini menghancurkan ibadah yang dia lakukan. Kibir membuat dia tidak mau tunduk Hasad tidak membuat dia tidak mau menerima nasihat atau memberi nasihat. Ghadab membuat dia nah yakni melanggar hak orang lain, marah. Nah, syahwat itu menghalangi dia untuk menerima nah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, nah, ini sifat ini. Empat perkara ini. Nah, maka ya, disebutkan oleh beliau juga kenapa muncul empat perkara ini? Itu sebabnya adalah karena orang itu tidak kenal Allah dan tidak kenal siapa dirinya. Maka rahimallah kata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah rahmati orang yang kenal kadar dirinya. Semoga Allah merahmati orang yang kenal kadar dirinya. Dia kenal dirinya adalah zaluman jahula khuliqa dha'ifa. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, serba kurang. Walaupun punya ilmu, sebagaimana Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah dia diberi ilmu kecuali sedikit. Kedudukan pun demikian. Kalau dia sadar keadaan dirinya, kemudian dia kenal siapa Allah, betapa sempurnanya Allah, dia tidak akan menyombongkan diri. Nah, bahkan dia tidak akan pernah ya marah kalaupun haknya terlanggar. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam termasuk sifat-sifat wali Allah. Dia marah bukan karena pribadinya dilanggar. Nah, nah kehormatannya namanya. Ya. Nah, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah karena penyakit ini penyakit yang berbahaya yang bersemayam di hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang mungkin bisa kita bahas. Nah. Tinggal terakhir mungkin nama Allah Ar-Rauf insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Nah, nah mungkin nama nama Allah yang dalam hal ini dalam Al-Qur'an mungkin sudah semua. Ya, yeah, ya insyaallah sudah semua. Yang dalam hadis belum, itu insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan Nah, untuk besok setelah Ar-Rauf kita kembali ke Al-Qaulus Sadid. Ya. Kita kembali ke Al-Qaulus Sadid bab nama Allah Assalam la taqulu 'ala Allah assalam. La taqul 'ala assalamu 'ala Allah.